السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya Dengan petunjuk Dengan Al-Quranul Karim Dan agama yang benar Agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama Walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu Allahumma صل وسلم وزد وبارك وانعم على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا الله semoga salawatmu Salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau. Kita yakin bahwa istri-istri Rasul alaihi salatu wassalam di dunia mereka adalah istri-istri Nabi kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Tatkala terjadi fitnah di masa sahabat Nabi alaihi salatu wassalam antara istri Nabi dengan sebagian sahabat Ammar bin Yasir berceramah. Dia mengatakan, "Wallahi inni la a'lamu annahu zaujatu nabiikum fil jannah." Dia mengatakan demi Allah aku tahu dia adalah istri nabi kalian kelak di surga. Tapi Allah menguji kalian dengan dia. Subhanallah. Kita umat Islam meyakini bahwa semua istri nabi adalah ibunda kita. Sebuah keyakinan yang tidak tergoyahkan bagi seorang muslim karena Allah berfirman wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita beriman, tapi dia bukan ibu bagi orang-orang kafir. Berapa istri Nabi? Antum. Berapa? Sebelas. Antum sebutkan tujuh. Hadiah Ustaz. Iya, anak kasih hadiah, tenang. Kalau nggak bisa antum kasih anak hadiah. Nah, fabel Yang pertama, jangan Aisyah yang pertama. Siapa yang pertama? Khadijah, nah. Aisyah. Terus Ummu Kalthum. Masya Allah. Baca di kitab mana itu? <laughs> Nah, Sofia binti Huyai bin Akhtar. Nah, bismillah, bismillah. Tarik nafas Yang <laughs> Masya Allah. Oke, okay, anak kasih hadiah. Fadal. Barakallahu fikum. Kita mau bicara bersama keluarga masuk surga. Dan kita tahu semua keluarga Nabi itu istri-istrinya akan bersama Nabi alaihi salatu wasallam di surga. Baik antu. Sebutkan. Istri-istri Nabi Muhammad SAW. Khadijah, Aisyah, Sofia, Zainab, Ummu Kalsum lagi. Allahu Akbar. Kayaknya kitabnya beda yang kita baca ini jemaah. Maryam. Maria Al-Qibtiyah itu budak Rasul SAW, bukan istrinya. Baik, fadal. Kemudian Hind. Hindun. Ada putrinya Hindun. Nah, Ummu Habibah. Nah, itu putrinya. Putrinya Abu Sufyan. Ibunya Hind binti Udbah. Baik, terus. Masya Allah. Fadal. Baik, yang nyebutkan lengkap sebelas nggak salah. Insyaallah. Antum angkat tangan dulu. Nah, fadhal. Khadijah, Aisyah, Sauda. Sudah. Aisyah udah. Hafsah. Ummu Habibah. Ummu Salamah. Zainab. Zainab lagi. Zainab dua. Double Zainab. Naam. Maimunah, Juwairiyah. Siapa satu lagi? Sofia belum disebutin. Masya Allah, barakallahu fikum. Kirim ke belakang sana, kayaknya udah cukup <laughs> jamaah. Para jemaah, rahimakumullah. Kembali kita berselawat untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Inna allaha وملائكته يصلون على النبي Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum bisa bayangkan kedudukan Nabi kita alaihi salatu wasallam di sisi Allah. Syarikat. Tidak disebut namanya la ilaha illallah kecuali Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendampingi hal itu. Dan ternyata Allah karena cintanya kepada ini hamba dia senantiasa bersolawat untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Dan malaikat-malaikat Allah pun karena cinta mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka pun turut bersolawat untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Kita yang mengaku orang beriman. Kita yang mengklaim diri kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Pengikut-pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali kita bersolawat untuk beliau? Coba kita hitung jemaah. Buktikan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah memanggil kita mengatakan ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan bersalawatlah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah lidah antum kering dari mengucapkan salawat untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk anak keturunan beliau. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وازواجه وذرياته كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد hari ini tanggal tanggal berapa? Tanggal 18 ya. Insyaallah. Jangan salah tanggal 18 Zulqa'dah 1437 Hijriah. Baik. Ah, ana mau tanya sama antum. Berapa tahun yang lalu Rasulullah sallallahu meninggal dunia? Berapa tahun yang lalu? Kira-kira lah antum. hadiah, dapat hadiah. 1400 Tahun Lebih. berapa beliau meninggal? Tahun berapa beliau meninggal? Sallallahu alaihi wasallam. Masa antum jangan rame-rame jemaah. Satu yang ditanya. Hah? 40 Hijriah. Allahu Akbar, anak kasih hadiah Oh, apa? Nah, fadlah. Cuma 40 Hijriah itu selesainya khilafah Ar-Rashidah. Meninggalnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu tahun 40. Bertahun berapa meninggalnya? Tahun 11 Hijriah. Maka sudah 1400 26 tahun yang lalu dan agama Allah ini telah sampai di Jogja ada di sini. Bermula dari kota Mekah di sebuah lembah yang kering kerontang yang tidak ada pertanian di tempat itu. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menginformasikan kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan la yablughunna hadzal amr ma balagha al wan nahar. Agama ini akan sampai di mana ada malam dan siang. Dan dengan izin Allah, Islam sudah lama ada di Jogja. Tapi tidak ada jaminan Islam di Jogja akan terus ada. Tidak ada. Tidak ada jaminan Islam di Nusantara akan tetap ada. Tidak ada jaminan dari Rasul SAW. Apalagi dari Allah Jalla Jalaluh memang Islam itu akan tetap ada di muka bumi ini sampai kiamat. Untuk Jogja nggak ada jaminan. Antum tahu yang namanya Spanyol? Apa yang kita kenal dari Spanyol sekarang? Real Madrid, Barcelona, apa lapangan yang paling besar di situ? apa? Lapangan bola terbesar yang ada di situ. Santiago Bar Padahal di situ ada Ibnu Hazm dahulu. Di situ ada Imam Qurtubi di sana. Di situ ada Abu Hayyan. Di situ ulama-ulama Islam yang kitabnya sampai hari ini dibaca di Jogja. Tapi tempat mereka sudah menjadi tempat negeri orang-orang kafir. Kita tidak akan temukan kuburannya Ibnu Hazm di sana. Sekolah tempat Ibnu Hazm mengajar, mencetak ulama nggak ada. Karena memang Allah tidak menjamin Islam akan tetap ada di tempat itu dan tidak pula di Jogja. Itu tanggung jawab kita bersama untuk menjaga agama Allah ini. Kalau kita tidak memakmurkan rumah Allah, siapa yang akan memakmurkan rumah Allah? Apa kita akan tunggu orang-orang yang mereka benci dengan Islam untuk memakmurkan rumah Allah. Lah. Antum lihat Islam di Timur-Timur. Tinggal berapa persen sekarang? Ada beberapa puluh belasan masjid. Sekarang tinggal beberapa yang bisa dihitung dengan jari. Sebagian sekolah-sekolah Islam sudah menjadi pertukuan. Sebagian sudah menjadi kandang-kandang. Ada. Bukan itu yang akan kita kaji, jemaah. Kita berpikir bagaimana kita bersama-sama keluarga masuk surga. Biasanya orang yang sukses dia dimunculkan di televisi. Ada acara-acara khusus di televisi kita untuk ngobrol sama orang-orang yang sukses. sukses yang anaknya sukses, yang usahanya sukses ditanya, "Bapak ini kok bisa seperti ini? Apa resepnya? Apa rahasianya? Bisa menjadi orang terkaya nomor dua, nomor tiga? anak anaknya sukses semua memimpin perusahaan-perusahaan, kok bisa Bapak seperti ini?" Subhanallah. Untuk kesuksesan dunia, banyak orang bertanya, "Apa resepnya?" Padahal dia tahu beberapa tahun kemudian orang ini akan hilang, tenggelam di telan bumi. Mana Steve Jobs? Ada yang kenal sama Steve Jobs? Yang sampai hari ini mungkin HP-nya dipakai sama kita. Kemana dia? Jadi bangkai. Kenapa kita ingin tahu sebab kesuksesan dia? Dibikin filmnya katanya. Tentang perjalanan kesuksesan dia. Apa engkau tidak bikin perjalanan bagaimana dia mati akhirnya? Kita memang menghitung sesuatu itu dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bagaimana obrolan orang-orang sukses di dalam surga. Ketika mereka duduk bersama, mereka saling ngobrol. Engkau kok bisa masuk surga? Kok bisa kau sampai sini? Apa yang kau lakukan? Allah berfirman wa aqbala ba'duhum ala ba'd yatasaalun. Ibnu Katsir menjelaskan bagaimana penghuni surga ini duduk berhadap-hadapan saling bercerita tentang perjuangan dan perjalanan hidup mereka sampai mereka ke surga. Kalian kok bisa sampai sini? Apa jawaban mereka? Qalu inna kunna fi ahlina musyfiqin. Kita dulu di keluarga kita termasuk orang-orang yang takut sama Allah. Kita khawatir. Kita cemas ketika itu. Ketika hidup bersama keluarganya, bersama istri dan anaknya. Dia takut, bukan takut anak yang tidak bisa makan. Karena rizki sudah selesai dicatat. Bukan takut gimana anaknya nanti kawin dengan siapa. Apa kerjaan anaknya? La musyfiqin karena takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanya tempat lewat belaka. Jembatan. Masih ada perjalanan panjang yang akan kita lewati. Apa kata mereka? Famanallahu alaina wa waqana azabas samum. Kemudian karena rasa takut kita, rasa cemas kita, Allah akhirnya menyelamatkan kita. Memberikan surganya kepada kita. Memperbolehkan kita untuk masuk ke dalam firdaus. Kepada surga Allah yang indah. Wa waqana azab samum. Dan dia menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Inna kunna min qabl. Nad'uh kita selama hidup di dunia senantiasa berdoa memohon kepada Allah, beribadah kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, takut hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Innahu huwal barrur rahim. Allah itu maha baik. Allah itu maha pengasih. Sehingga Allah berikan kesempatan kepada kita. Ma'asyiral muslimin. Tidak sedikit di antara kita yang tak kalah berdoa, yang tak kalah menyusun masa depan mereka, yang dicari hanya dunia. Bagaimana suamiku jadi sukses, bagaimana anak-anakku jadi ini. Dan terus terang, kebahagiaan anak termasuk bagian dari kebahagiaan orang tua. Orang tua itu siap mengorbankan apa saja demi anaknya. Ketika hidup di dunia. Tapi bagaimana kelak di akhirat? Allah bercerita tentang hari kiamat. Tentang ini orang yang sedang berkeluarga, yang punya anak, punya istri, yang sekarang sibuk bekerja dari pagi sampai sore. Dia kirim uang terus, anaknya sekolah di Jogja. Dia ingin anaknya jadi insinyur, jadi teknik, jadi apa, kirim duit terus dia dengan harapan anaknya nanti gembira. Karena kehancuran anaknya termasuk kehancuran diri orang tua. Ketika orang tua ditelepon, Pak, anak bapak di penjara. Anak bapak di tahanan. Anak bapak di rumah sakit. Bagaimana perasaan orang tua mendengar hal itu? Hancur hatinya. Ketika terjadi kiamat. Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ Ketika datang tuh kiamat, apa yang terjadi? Allah katakan, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in Pada hari itu orang akan lari dari saudaranya. Padahal di dunia kalau ada masalah dia mendekati saudaranya. Dia curhat sama saudaranya. Pada hari itu melarikan diri. Bukan cuma saudaranya. Yang lebih parah dari itu dia akan melarikan diri dari bapak dan ibunya. Bagaimana dengan anak dan istrinya? Semuanya ditinggal. Istri yang setiap kita pulang kerja, kita datang, dibukain pintu, nanti kita akan meninggalkan istri kita. Anak-anak kita yang ketika sakit kita gendong kita bawa ke rumah sakit. Nanti pada hari kiamat kita akan lepas dan tinggalkan mereka semua. Kenapa? minhum yawma yughni. Semuanya akan sibuk mikirin diri sendiri. Nggak ada lagi mikirin orang lain. Sampai bapak ibunya dia tidak pikir. Di sini kita memikirkan. Tapi nanti kita lupa. Dan seharusnya bagaimana supaya nanti semuanya walaupun kita tinggalkan sudah bisa jalan sendiri-sendiri. Karena semuanya sudah mempersiapkan diri sebelum kematian tiba. Para jamaah tatkala di dunia kalau ada anak yang masuk penjara, bapak itu malu maka dia akan mengeluarkan hartanya untuk menebus itu anak. Subhanallah. Saya kemarin di Jakarta ke rumah seorang mantan pejabat yang terkenal. Yang kekayaannya jangan ditanya, dia sudah meninggal. Dia punya anak beberapa, satu laki anaknya. Diceritakan anak yang laki itu sudah habis mungkin puluhan miliar karena narkoba. Tapi sang bapak berusaha menutupin, ditangkap, dibayar, dikeluarin, ditangkap, dibayar, dikeluarin. Dia nggak mau anaknya di penjara. Tahu anaknya salah, tapi nggak tahan hati orang tua melihat anaknya harus tersiksa di sana. Karena anak itu adalah belahan jiwa orang tua. Itu di dunia anak berusaha nggak berhasil kasih modal lagi sama orang tua nggak berhasil kasih modal lagi tapi nanti pada hari kiamat berbeda urusan Allah bercerita di surat Al-Ma'arij yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه pada hari kiamat itu tatkala manusia-manusia digiring menuju neraka jahanam seorang bapak seorang ibu ingin pada hari itu kalau bisa anaknya dijadikan tebusan kalau di dunia dia ingin nebus anaknya, di akhirat anaknya diminta, kalau diminta, bapak mau selamat dari neraka, tapi anaknya masuk neraka. Seorang ayah akan mengatakan, nggak apa-apa, masukkan anakku ke neraka. Yang penting aku selamat. Nanti akan seperti itu jemaah. Bukan cuma anak, ketika ditanyakan, engkau siap memasukkan istrimu ke neraka demi kau selamat. Nggak apa-apa istriku masuk neraka. Yang penting aku selamat. Dan dikatakan saudaranya, Engkau bisa selamat asalkan anak, istri, dan saudaramu jadi tebusan masuk neraka semua. Orang-orang akan mengatakan, nggak apa-apa, masukkan mereka semua ke neraka. Nggak ada mikirin anak. Nggak ada mikirin istri. Adab yang di depan mata mereka, mereka tahu. Mereka akan susah keluar dari sana. Bahkan bila dia mati dalam kondisi kafir, sama sekali tidak ada kemungkinan keluar. Baik, kemudian dikatakan kepada dia, engkau bisa selamat kalau kobilahmu. Kalau sukumu semua masuk neraka, kau sendiri yang selamat. Mau engkau? Dia mengatakan, enggak apa-apa. Lalu Allah mengatakan, andai kata semua yang di muka bumi ini dijadikan tebusan. Anak-anak cucunya, bapak, kakek semuanya. Asalkan dia selamat, dia akan melakukan itu jamaah. Nanti pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita dibangkitkan dari kubur kita menuju ke padang mahsyar dalam kondisi telanjang, tidak berpakaian. Mungkin selama hidup engkau bisa beli 10, 20, 30 pakaian, bahkan ribuan pakaian. Tapi kau angkat dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Dalam kondisi nggak pakai alas kaki dalam kondisi belum disunat telanjang. Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kondisi itu, "Ar-rijalu wan nisa?" Ya Rasulullah, lelaki apa wanita itu kumpul telanjang mereka. Enggak ada pikiran mau noleh jemaah untuk melihat. Nah, antum kayaknya ada mau pengumuman. Enggak, Nanti ada Baik, Anda lanjut. Nggak ada lagi memikir melihat yang telanjang-telanjang. Al-amru a'zamu min dhalik. Terus apakah kita di padang pasar bisa saling kenal sama saudara kita? Yang ini dikuburkan 50 tahun yang lalu, mungkin seorang kakek nggak pernah ketemu sama cucunya. Kenal nggak kita di situ? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Amma fi thalathati mawatin fala. Di tiga tempat nggak akan kita kenal. Apa tiga tempat itu jamaah? Siapa yang mau jawab? Kita persiapkan. Nah, untuk udah dapat hadiah untuk yang lain. Nah, fadl. Ketika Ketika di mizan, taib, ketika di timbangan. Yang kedua, ketika Masya Allah, karena dia sudah jawab satu, nak kasih hadiah nggak apa. Warakallahu fikum. Ketika di hisab, ketika pembagian rapot, orang akan mengatakan nafsi, nafsi. Sampai dia tahu dipegang dengan tangan apa kitabnya. Ketika di mizan, di dia akan lupa dengan semua keluarganya. Sampai dia tahu apakah berat kepada kebaikan atau keburukan. Dan yang ketiga, tatkala di disirat Sampai mereka bisa melaluinya. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Tidak ada orang tua yang kepingin seneng sendirian. Kepingin ketawa sendiri anaknya nangis. Orang tua kalau hari itu dapat rezeki satu triliun, tapi dia dengar anaknya tabrakan dan koma, dia lupa dengan uang satu triliun. Yang katakan anakku, aku ini kerja buat mereka. Setiap orang tua kalau ditanya kenapa bapak harus capek-capek, kan umur bapak tinggal beberapa tahun lagi, udah tua bapak. Iya lah Ustaz, saya kerja buat anak-anak Ustaz. Sampai keluar negeri, ada yang kerja di Saudi, ada yang kerja di Kuwait, yang kerja di Malaysia. Antum tanyakan kepada mereka, kepada orang tua, untuk apa bapak capek-capek? Kadang-kala yang kerja ibunya. Dia mengatakan, Ustaz, anak-anak lagi kuliah Ustaz. Anak kerja membiayai anak-anak. Anak-anak terus yang dipikirkan. Memang kita tidak akan sempurna kebahagiaannya. Kalau di surga, nggak ada anak kita. Kita nggak ketemu tuh sama anak kita. Seorang suami nggak ketemu sama istrinya. Oleh karena itu dari kemuliaan Allah, Allah akan menggabungkan, akan mengumpulkan kembali keluarga-keluarga yang beriman. Allah berfirman di surat At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin" alhaqna bihim dhurriyatahum wama alatnahum min amalihim min syai kullu mri'in bima kasaba rahim dan orang-orang yang beriman diikuti dengan anak keturunan yang beriman pula kita biasanya di dunia ngelihat nih orang-orang yang sukses anaknya biasanya sukses bapaknya tentara anaknya semua jadi tentara Bapaknya dokter, semua anaknya jadi dokter. Bapaknya preman, anaknya semua jadi preman. Jadi preman lah ya Tapi ada anak-anak yang jalurnya berbeda sama orang tuanya, tapi secara umum akan melanjutkan orang tuanya. Maka Allah katakan, adapun orang-orang yang beriman dan diikuti dengan anak keturunan yang beriman, al alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan hubungkan mereka bersama anak keturunan mereka. Walaupun mungkin secara amalan nggak sama. Secara amalan mungkin lebih banyak amalan orang tuanya. Tapi karena anak-anaknya beriman pula, nanti Allah akan berikan kepada mereka kesempatan untuk berjumpa dan bergabung. Di beberapa azar disebutkan tentang seorang yang masuk surga Kemudian dia berada di derajat yang tinggi. Lalu dia bertanya, "Ya Allah, mana keluargaku? Mana anak keturunanku?" Dikatakan kepada dia, "Mereka amalannya nggak sama sama engkau." Nggak setara dengan engkau, nggak sebanding untuk dimasukkan ke tempatmu. Apa kata mereka? Ya Allah, ya Rabbana, ini kuntu amaluli li Ya Allah, aku dulu beramal untukku dan untuk mereka, ya Allah. Dia ingin dikumpulkan bersama keluarganya. Dan Allah kumpulkan jamaah. Allah tidak akan kurangin dari amalan-amalan mereka. Dan bayangkan, malaikat-malaikat pemanggul arsy Allah itu mendoakan kita. Mendoakan orang-orang yang beriman agar mereka dikumpulkan bersama istri-istri dan anak keturunannya. Soalnya kalau seneng sendirian jamaah antum bisa bayangkan di dunia, di dunia antum lihat. Orang tua sukses, istrinya di penjara, anaknya di rumah sakit. Nggak tahu. Apa dia akan merasakan kebahagiaan? Akan berkurang kebahagiaan dia. Oleh karena itu malaikat-malaikat pengangkat arus berdoa Rabbana. Di surah Ghafir ayat 8. Wa adkhilhum Jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, wahai Rabb kami, masukkan mereka ke surga adn yang kau janjikan buat mereka. Waman salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim dan masukkan ya Allah. Bukan cuma mereka yang dimasukkan ke surga, tapi bapak-bapak mereka yang soleh. Istri-istri mereka yang soleh. Anak keturunan mereka yang soleh innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau maha mulia, maha perkasa, dan maha memiliki hikmah yang banyak. Itu doa mereka. Maka kita lihat orang tua tidak pernah berhenti mendoakan anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dengan Al-Quranul Karim dan agama yang benar agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi al وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا الله semoga salawatmu salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau. Kita yakin bahwa istri-istri Rasul alaihi salatu wassalam di dunia mereka adalah istri-istri Nabi kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Tatkala terjadi fitnah di masa sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Antara istri Nabi dengan sebagian sahabat. Ammar bin Yasir berceramah. Dia mengatakan, "Wallahi inni la a'lamu annahu zaujatu nabiyikum fil jannah." Dia mengatakan demi Allah aku tahu dia adalah istri Nabi kalian kelak di surga. Tapi Allah menguji kalian dengan dia. Subhanallah. Kita umat Islam meyakini bahwa semua istri Nabi adalah ibunda kita. Sebuah keyakinan yang tidak tergoyahkan bagi seorang muslim karena Allah berfirman wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita beriman, tapi dia bukan ibu bagi orang-orang kafir. Berapa istri Nabi? Antum? Berapa? Sebelas. Antum sebutkan tujuh. Hadiah Ustaz. Iya, anak kasih hadiah, tenang. Kalau nggak bisa antum kasih anak hadiah. Nah, fadal. Yang pertama, jangan Aisyah yang pertama. Siapa yang pertama? Khadijah, nah. Aisyah. Terus Ummu Kalthum. Masya Allah. Baca di kitab mana itu? Nah. Sofia binti Hay bin Akhtar. Ah, bismillah, bismillah. Tarik nafas. Yang lain. Masya Allah. Oke, anak kasih hadiah. Fadal. Barakallahu fikum. Kita mau bicara bersama keluarga masuk surga. Dan kita tahu semua keluarga Nabi itu istri-istrinya akan bersama Nabi SAW di surga. Baik antu? Sebutkan. Istri-istri Nabi Muhammad SAW. Khadijah, Aisyah, Sofia, Zainab, Ummu Kalthum lagi. Allahu Akbar. Kayaknya kitabnya beda yang kita baca ini jemaah. Maryam. Maria Al-Qibtiyah itu budak Rasul SAW, bukan istrinya. Baik, fadal. Kemudian Hind. Hindun. Ada putrinya Hindun. Nah, Ummu Habibah. Nah, itu putrinya. Putrinya Abu Sufyan. Ibunya Hind binti Utbah. Taib terus. Masya Allah. Fadol. Taib yang nyebutkan lengkap sebelas nggak salah. Insya Allah. Antum angkat tangan dulu. Nah, fadol. Khadijah. Aisyah. Saudah. Sudah. Aisyah udah. Hafsah. Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zainab, Zainab lagi, Zainab dua, double Zainab. Naam. Maimunah, Juwairiyah. Siapa satu lagi? Sofia belum disebutin. Masya Allah, barakallahu fikum. Kirim ke belakang sana, kayaknya udah cukup <laughs> jamaah. Para jemaah, rahimakumullah. Kembali kita berselawat untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum bisa bayangkan kedudukan Nabi kita alaihi salatu wasalam di sisi Allah tidak disebut namanya la ilaha illallah kecuali Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendampingi hal itu. Dan ternyata Allah karena cintanya kepada ini hamba dia senantiasa bersolawat untuk Nabi alaihi salatu wasallam dan malaikat-malaikat Allah pun karena cinta mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka pun turut bersolawat untuk Nabi alaihi salatu wasallam kita yang mengaku orang beriman kita yang mengklaim diri kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah pengikut-pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa kali kita bersolawat untuk beliau Coba kita hitung jemaah. Buktikan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah memanggil kita mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan bersalawatlah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah lidah antum kering dari mengucapkan salawat untuk beliau untuk keluarga beliau, untuk anak keturunan beliau. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hari ini tanggal tanggal berapa? Tanggal 18 ya. Insyaallah. Jangan salah. Tanggal 18 Zulqa'dah 1437 Hijriah. Baik. Ah, mau tanya sama antum. Berapa tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia? Berapa tahun yang lalu? Kira-kira lah antum. Eh, hadiah, dapat hadiah. 1400 Tahun berapa beliau meninggal? Tahun berapa beliau meninggal? Sallallahu alaihi wasallam. Masa Shh, antum jangan rame-rame jemaah. Satu yang ditanya. Hah? 40 Hijriah. Allahu Akbar. Anak kasih hadiah. Oh, apa. Nah, fadlah. Jemaah 40 Hijriah itu selesainya khilafah Ar-Rashidah. Meninggalnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu tahun 40. Bertahun berapa meninggalnya? Tahun 11 Hijriah. Maka sudah 1426 tahun yang lalu dan agama Allah ini telah sampai di Jogja. Ada di sini. Bermula dari kota Mekah di sebuah lembah yang kering kerontang yang tidak ada pertanian di tempat itu. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menginformasikan kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan la yablughunna hadzal amr ma balagha lail wan nahar. Agama ini akan sampai di mana ada malam dan siang. Dan dengan izin Allah, Islam sudah lama ada di Jogja. Tapi tidak ada jaminan Islam di Jogja akan terus ada. Tidak ada. Tidak ada jaminan Islam di Nusantara akan tetap ada. Nggak ada jaminan dari Rasul SAW. Apalagi dari Allah Jalla Jalal. Memang Islam itu akan tetap ada di muka bumi ini sampai kiamat. Untuk Jogja nggak ada jaminan. Antum tahu yang namanya Spanyol? Apa yang kita kenal dari Spanyol sekarang? Real Madrid, Barcelona, apa lapangan yang paling besar di situ? Apa? Lapangan bola terbesar yang ada di situ? Santiago Bar Barnebiu. Padahal di situ ada Ibnu Hazm dahulu. Di situ ada Imam Qurtubi di sana. Di situ ada Abu Hayyan. Di situ ulama-ulama Islam yang kitabnya sampai hari ini dibaca di Jogja. Tapi tempat mereka sudah menjadi tempat negeri orang-orang kafir. Kita tidak akan temukan kuburannya Ibnu Hazm di sana. Sekolah tempat Ibnu Hazm mengajar, mencetak ulama nggak ada. Karena memang Allah tidak menjamin Islam akan tetap ada di tempat itu dan tidak pula di Jogja. Itu tanggung jawab kita bersama untuk menjaga agama Allah ini. Kalau kita tidak memakmurkan rumah Allah, siapa yang akan memakmurkan rumah Allah? Apa kita akan tunggu orang-orang yang mereka benci dengan Islam untuk memakmurkan rumah Allah? Ya? Antum lihat Islam di timur Timur. Tinggal berapa persen sekarang? Ada beberapa puluh belasan masjid sekarang tinggal beberapa yang bisa dihitung dengan jari. Sebagian sekolah-sekolah Islam sudah menjadi pertukuan. Sebagian sudah menjadi kandang-kandang. Ada. Bukan itu yang akan kita kaji, ya. Kita berpikir bagaimana kita bersama-sama keluarga masuk surga. Biasanya orang yang sukses dia dimunculkan di televisi. Ada acara-acara khusus di televisi kita untuk ngobrol sama orang-orang yang sukses. sukses. Yang anaknya sukses, yang usahanya sukses ditanya. Bapak ini kok bisa seperti ini? Apa resepnya? Apa rahasianya? Bisa menjadi orang terkaya nomor dua, nomor tiga. Anak-anaknya sukses semua memimpin perusahaan-perusahaan. Kok bisa bapak seperti ini? Subhanallah. Untuk kesuksesan dunia banyak orang bertanya apa resepnya. Padahal dia tahu beberapa tahun kemudian orang ini akan hilang, tenggelam di telan bumi. Mana Steve Jobs? Ada yang kenal sama Steve Jobs? Yang sampai hari ini mungkin HP-nya dipakai sama kita. Kemana dia? Jadi bangkai. Kenapa kita ingin tahu sebab kesuksesan dia? Dibikin filmnya katanya. Tentang perjalanan kesuksesan dia. Apa engkau tidak bikin perjalanan bagaimana dia mati akhirnya? Kita memang menghitung sesuatu itu dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bagaimana obrolan orang-orang sukses di dalam surga. Ketika mereka duduk bersama, mereka saling ngobrol. Engkau kok bisa masuk surga? Kok bisa kau sampai sini? Apa yang kau lakukan? Allah berfirman wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun. Ibnu Katsir menjelaskan bagaimana penghuni surga ini duduk berhadap-hadapan saling bercerita tentang perjuangan dan perjalanan hidup mereka sampai mereka ke surga. Kalian kok bisa sampai sini? Apa jawaban mereka? Qalu inna kunna fi ahlina mushfiqin. Kita dulu di keluarga kita termasuk orang-orang yang takut sama Allah. Kita khawatir kita cemas ketika itu. Ketika hidup bersama keluarganya, bersama istri dan anaknya. Dia takut, bukan takut anak yang tidak bisa makan. Karena rizki sudah selesai dicatat. Bukan takut gimana anaknya nanti kawin dengan siapa. Apa kerjaan anaknya. La musyfiqin. Karena takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia ini hanya tempat lewat belaka. Jembatan masih ada perjalanan panjang yang akan kita lewati. Apa kata mereka? Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Kemudian karena rasa takut kita, rasa cemas kita, Allah akhirnya menyelamatkan kita. Memberikan surganya kepada kita. Memperbolehkan kita untuk masuk ke dalam Firdaus kepada surga Allah yang indah wa waqana adzabas samum dan dia menyelamatkan kita dari azab yang pedih inna kunna min qabl nad'uh kita selama hidup di dunia senantiasa berdoa memohon kepada Allah, beribadah kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, takut hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Innahu huwal rahim. Allah itu maha baik. Allah itu maha pengasih. Sehingga Allah berikan kesempatan kepada kita. Ma'asyiral muslimin. Tidak sedikit di antara kita yang tak kalah berdoa, yang tak kalah menyusun masa depan mereka, yang dicari hanya dunia. Bagaimana suamiku jadi sukses, bagaimana anak-anakku jadi ini. Dan terus terang, kebahagiaan anak termasuk bagian dari kebahagiaan orang tua. Orang tua itu siap mengorbankan apa saja demi anaknya ketika hidup di dunia. Tapi bagaimana kelak di akhirat? Allah bercerita tentang hari kiamat. Tentang ini orang yang sedang berkeluarga, yang punya anak, punya istri, yang sekarang sibuk bekerja dari pagi sampai sore. Dia kirim uang terus, anaknya sekolah di Jogja. Dia ingin anaknya jadi insinyur, jadi teknik, jadi apa. Kirim duit terus dia. Dengan harapan anaknya nanti gembira. Karena kehancuran anaknya termasuk kehancuran diri orang tua. Ketika orang tua ditelepon, Pak, anak bapak di penjara. Anak bapak di tahanan. Anak bapak di rumah sakit. Bagaimana perasaan orang tua mendengar hal itu? Hancur hatinya. Ketika terjadi kiamat. Allah berfirman, فإذا جاءت الصاخة Ketika datang tuh kiamat, apa yang terjadi? Allah katakan, Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu orang akan lari dari saudaranya. Padahal di dunia kalau ada masalah dia mendekati saudaranya. Dia curhat sama saudaranya. Pada hari itu melarikan diri. Bukan cuma saudaranya. Yang lebih parah dari itu dia akan melarikan diri dari bapak dan ibunya. Bagaimana dengan anak dan istrinya? Semuanya ditinggal. Istri yang setiap kita pulang kerja, kita datang, dibukain pintu, nanti kita akan meninggalkan istri kita. Anak-anak kita yang ketika sakit kita gendong kita bawa ke rumah sakit. Nanti pada hari kiamat kita akan lepas dan tinggalkan mereka semua. Kenapa? Likullim ri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Semuanya akan sibuk mikirin diri sendiri. Nggak ada lagi mikirin orang lain. Sampai bapak ibunya dia tidak pikirkan. Di sini kita memikirkan. Tapi nanti kita lupa. Dan seharusnya bagaimana supaya nanti semuanya walaupun kita tinggalkan sudah bisa jalan sendiri-sendiri. Karena semuanya sudah mempersiapkan diri sebelum kematian tiba. Para jamaah tatkala di dunia Kalau ada anak yang masuk penjara Bapak itu malu maka dia akan mengeluarkan hartanya untuk menebus itu anak. Subhanallah. Saya kemarin di Jakarta ke rumah seorang mantan pejabat yang terkenal. Yang kekayaannya jangan ditanya, dia sudah meninggal. Dia punya anak beberapa, satu laki anak. Diceritakan anak yang laki itu sudah habis mungkin puluhan miliar karena narkoba. Tapi sang bapak berusaha menutupin, ditangkap, dibayar, dikeluarin, ditangkap, dibayar, dikeluarin. Dia nggak mau anaknya di penjara. Tahu anaknya salah, tapi nggak tahan hati orang tua melihat anaknya harus tersiksa di sana. Karena anak itu adalah belahan jiwa orang tua. Itu di dunia anak berusaha nggak berhasil kasih modal lagi sama orang tua nggak berhasil kasih modal lagi tapi nanti pada hari kiamat berbeda urusan Allah bercerita di surat Al-Ma'arij yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه pada hari kiamat itu tatkala manusia-manusia digiring menuju neraka jahanam seorang bapak seorang ibu ingin pada hari itu kalau bisa anaknya dijadikan tebusan kalau di dunia dia ingin nebus anaknya, di akhirat anaknya diminta, kalau diminta, bapak mau selamat dari neraka, tapi anaknya masuk neraka. Seorang ayah akan mengatakan, nggak apa-apa, masukkan anakku ke neraka. Yang penting aku selamat. Nanti akan seperti itu jemaah. Bukan cuma anak, ketika ditanyakan, engkau siap memasukkan istrimu ke neraka demi kau selamat. Nggak apa-apa istriku masuk neraka. Yang penting aku selamat. Dan dikatakan saudaranya, engkau bisa selamat asalkan anak, istri dan saudaramu jadi tebusan masuk neraka semua. Orang-orang akan mengatakan, nggak apa-apa, masukkan mereka semua ke neraka. Nggak ada mikirin anak. Nggak ada mikirin istri. Adab yang di depan mata mereka, mereka tahu. Mereka akan susah keluar dari sana. Bahkan bila dia mati dalam kondisi kafir, sama sekali tidak ada kemungkinan keluar. Baik, kemudian dikatakan kepada dia, engkau bisa selamat kalau kobilahmu. Kalau sukumu semua masuk neraka, kau sendiri yang selamat. Mau engkau? Dia mengatakan, enggak apa-apa. Lalu Allah mengatakan, andai kata semua yang di muka bumi ini dijadikan tebusan. Anak-anak cucunya, bapak, kakek semuanya. Asalkan dia selamat, dia akan melakukan itu jamaah. Nanti pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita dibangkitkan dari kubur kita menuju ke padang mahsyar dalam kondisi telanjang, tidak berpakaian. Mungkin selama hidup engkau bisa beli 10, 20, 30 pakaian, bahkan ribuan pakaian. Tapi kau angkat dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Dalam kondisi nggak pakai alas kaki dalam kondisi belum disunat telanjang. Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kondisi itu, "Ar-rijalu wan nisa?" Ya Rasulullah, lelaki apa wanita itu kumpul telanjang mereka. Enggak ada pikiran mau noleh jemaah untuk melihat. Nah, antum kayaknya ada mau pengumuman. Enggak, Nanti ada Baik, Anda lanjut. Nggak ada lagi memikir melihat yang telanjang-telanjang. Al-amru a'zamu min dhalik. Terus apakah kita di padang pasar bisa saling kenal sama saudara kita? Yang ini dikuburkan 50 tahun yang lalu, mungkin seorang kakek nggak pernah ketemu sama cucunya. Kenal nggak kita di situ? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Amma fi thalathati mawatin fala. Di tiga tempat nggak akan kita kenal. Apa tiga tempat itu jamaah? Siapa yang mau jawab? Kita persiapkan. Nah, untuk udah dapat hadiah untuk yang lain. Nah, fadl. Ketika Ketika di mizan, taib, ketika di timbangan. Yang kedua, ketika Masya Allah, karena dia sudah jawab satu, nak kasih hadiah nggak apa. Warakallahu Ketika di hisab, ketika pembagian rapot, orang akan mengatakan nafsi, nafsi. Sampai dia tahu dipegang dengan tangan apa kitabnya. Ketika di mizan, di timbangan, dia akan lupa dengan semua keluarganya. Sampai dia tahu apakah berat kepada kebaikan atau keburukan. Dan yang ketiga, tatkala di sirat. Sampai mereka bisa melaluinya. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Tidak ada orang tua yang kepingin senang sendirian. Kepingin ketawa sendiri anaknya nangis. Orang tua kalau hari itu dapat rezeki satu triliun, tapi dia dengar anaknya tabrakan dan koma, dia lupa dengan uang satu triliun. Yang katakan anakku, aku ini kerja buat mereka. Setiap orang tua kalau ditanya kenapa bapak harus capek-capek, kan umur bapak tinggal beberapa tahun lagi, udah tua bapak. Iya lah Ustaz, saya kerja buat anak-anak Ustaz. Sampai keluar negeri, ada yang kerja di Saudi, ada yang kerja di Kuwait, yang kerja di Malaysia. Antum tanyakan kepada mereka, kepada orang tua, untuk apa bapak capek-capek? Kadang-kala yang kerja ibunya. Dia mengatakan, Ustaz, anak-anak lagi kuliah Ustaz. Anak kerja membiayai anak-anak. Anak-anak terus yang dipikirkan. Memang kita tidak akan sempurna kebahagiaannya. Kalau di surga, nggak ada anak kita. Kita nggak ketemu tuh sama anak kita. Seorang suami nggak ketemu sama istrinya. Oleh karena itu dari kemuliaan Allah, Allah akan menggabungkan, akan mengumpulkan kembali keluarga-keluarga yang beriman. Allah berfirman di surat At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin" alhaqna bihim dhurriyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahim dan orang-orang yang beriman diikuti dengan anak keturunan yang beriman pula kita biasanya di dunia ngelihat nih orang-orang yang sukses anaknya biasanya sukses bapaknya tentara anaknya semua jadi tentara Bapaknya dokter, semua anaknya jadi dokter. Bapaknya preman, anaknya semua jadi preman. Jadi preman lah ya Hmm. Tapi ada anak-anak yang jalurnya berbeda sama orang tuanya, tapi secara umum akan melanjutkan orang tuanya. Maka Allah katakan, adapun orang-orang yang beriman dan diikuti dengan anak keturunan yang beriman, al alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan hubungkan mereka bersama anak keturunan mereka. Walaupun mungkin secara amalan nggak sama. Secara amalan mungkin lebih banyak amalan orang tuanya. Tapi karena anak-anaknya beriman pula, nanti Allah akan berikan kepada mereka kesempatan untuk berjumpa dan bergabung. Di beberapa azar disebutkan tentang seorang yang masuk surga Kemudian dia berada di derajat yang tinggi. Lalu dia bertanya, "Ya Allah, mana keluargaku? Mana anak keturunanku?" Dikatakan kepada dia, mereka amalannya nggak sama sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dengan Al-Quranul Karim dan agama yang benar agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin kullama dzakarahu adh-dhakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا الله semoga salawatmu salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau. Kita yakin bahwa istri-istri Rasul alaihi salatu wassalam di dunia mereka adalah istri-istri Nabi kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Tatkala terjadi fitnah di masa sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Antara istri Nabi dengan sebagian sahabat. Ammar bin Yasir berceramah. Dia mengatakan, Wallahi inni la a'lamu annahu zawjatu nabiyikum fil jannah. Dia mengatakan demi Allah aku tahu dia adalah istri nabi kalian kelak di surga. Tapi Allah menguji kalian dengan dia. Subhanallah. Kita umat Islam meyakini bahwa semua istri Nabi adalah ibunda kita. Sebuah keyakinan yang tidak tergoyahkan bagi seorang muslim karena Allah berfirman wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita beriman, tapi dia bukan ibu bagi orang-orang kafir. Berapa istri Nabi? Antum? Berapa? Sebelas. Antum sebutkan tujuh. Hadiah Ustaz. Hadiah. Iya, anak kasih hadiah, tenang. Kalau nggak bisa antum kasih anak hadiah. Nah, fadl. Yang pertama, jangan Aisyah yang pertama. Siapa yang pertama? Khadijah, nah. Aisyah. Terus Ummu Kalthum. Masya Allah. Baca di kitab mana itu? Nah. Sofia binti Hay bin Akhtar. Nah, bismillah, bismillah. Tarik nafas. Yang lain. Masya Allah. Oke, anak kasih hadiah. Fadl. Barakallahu fikum. Kita mau bicara bersama keluarga masuk surga. Dan kita tahu semua keluarga Nabi itu istri-istrinya akan bersama Nabi alaihi di surga. Baik antum. Sebutkan. Istri-istri Nabi Muhammad SAW. Khadijah, Aisyah, Sofia, Zainab, Ummu Kalthum lagi. Allahu Akbar. Kayaknya kitabnya beda yang kita baca ini jemaah. Maryam. Maria Al-Qibtiyah itu budak Rasul SAW, bukan istrinya. Baik, fadal. Kemudian Hind. Hindun. Ada putrinya Hindun. Nah, Ummu Habibah. Nah, itu putrinya. Putrinya Abu Sufyan. Ibunya Hind binti Utbah. Tayyib terus. Masya Allah. Fadol. Tayyib yang nyebutkan lengkap sebelas nggak salah. Masya Allah. Antum angkat tangan dulu. Nah, Fadol. Khadijah. Aisyah. Sauda. Sudah. Aisyah udah. Hafsah. Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zainab, Zainab lagi, Zainab dua, double Zainab. Naam. Maimunah, Juwairiyah. Siapa satu lagi? Sofia belum disebutin. Masya Allah, Barakallahu fikum. Kirim ke belakang sana, kayaknya udah cukup sama. <laughs> Para jamaah, rahimakumullah. Kembali kita berselawat untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum bisa bayangkan kedudukan Nabi kita alaihi salatu wasalam di sisi Allah Tidak disebut namanya la ilaha illallah kecuali Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendampingi hal itu. Dan ternyata Allah karena cintanya kepada ini hamba dia senantiasa bersolawat untuk Nabi alaihi salatu wasallam dan malaikat-malaikat Allah pun karena cinta mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka pun turut bersolawat untuk Nabi alaihi salatu wasallam kita yang mengaku orang beriman kita yang mengklaim diri kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah pengikut-pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa kali kita bersolawat untuk beliau Coba kita hitung jemaah. Buktikan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah memanggil kita mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan bersalawatlah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah lidah antum kering dari mengucapkan salawat untuk beliau. untuk keluarga beliau, untuk anak keturunan beliau. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hari ini tanggal tanggal berapa? Tanggal 18 ya, insya Jangan salah. Tanggal 18 Zulqa'dah 1437 Hijriah. Baik. Ah, mau tanya sama antum. Berapa tahun yang lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia? Berapa tahun yang lalu? Kira-kira lah antum. Eh, hadiah, dapat hadiah. 1400 Tahun Lebih. berapa beliau meninggal? Tahun berapa beliau meninggal? Sallallahu alaihi wasallam. Masa Antum jangan rame-rame jemaah. Satu yang ditanya. Hah? 40 Hijriah. Allahu Akbar. Anak kasih hadiah. Oh, apa? Nah, Fadl. Jemaah 40 Hijriah itu selesainya khilafah Ar-Rashidah. Meninggalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tahun 40. Bertahun berapa meninggalnya? Tahun 11 Hijriah. Maka sudah 1426 tahun yang lalu dan agama Allah ini telah sampai di Jogja. Ada di sini. Bermula dari kota Mekah di sebuah lembah yang kering kerontang yang tidak ada pertanian di tempat itu. Tapi Rasul sallallahu Alaihi Wasallam pernah menginformasikan kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan la yablughunna hadzal amr ma balagha al-lail wan nahar. Agama ini akan sampai di mana ada malam dan siang. Dan dengan izin Allah, Islam sudah lama ada di Jogja. Tapi tidak ada jaminan Islam di Jogja akan terus ada. Tidak ada. Tidak ada jaminan Islam di Nusantara akan tetap ada. Tidak ada jaminan dari Rasul SAW. Apalagi dari Allah Jalla Jalal. Memang Islam itu akan tetap ada di muka bumi ini sampai kiamat. Untuk Jogja nggak ada jaminan. Antum tahu yang namanya Spanyol? Apa yang kita kenal dari Spanyol sekarang? Real Madrid, Barcelona, apa lapangan yang paling besar di situ? Apa? Lapangan bola terbesar yang ada di situ? Santiago Bar Padahal di situ ada Ibnu Hazm dahulu. Di situ ada Imam Qurtubi di sana. Di situ ada Abu Hayyan. Di situ ulama-ulama Islam yang kitabnya sampai hari ini dibaca di Jogja. Tapi tempat mereka sudah menjadi tempat negeri orang-orang kafir. Kita tidak akan temukan kuburannya Ibnu Hazm di sana. Sekolah tempat Ibnu Hazm mengajar, mencetak ulama nggak ada. Karena memang Allah tidak menjamin Islam akan tetap ada di tempat itu dan tidak pula di Jogja. Ini. Itu tanggung jawab kita bersama untuk menjaga agama Allah ini. Kalau kita tidak memakmurkan rumah Allah, siapa yang akan memakmurkan rumah Allah? Apa kita akan tunggu orang-orang yang mereka benci dengan Islam untuk memakmurkan rumah Allah? Ya? Antum lihat Islam di timur Timur. Tinggal berapa persen sekarang? Ada beberapa puluh belasan masjid sekarang tinggal beberapa yang bisa dihitung dengan jari. Sebagian sekolah-sekolah Islam sudah menjadi pertukuan. Sebagian sudah menjadi kandang-kandang. Ada. Bukan itu yang akan kita kaji, jemaah. Kita berpikir bagaimana kita bersama-sama keluarga masuk surga. Biasanya orang yang sukses dia dimunculkan di televisi. Ada acara-acara khusus di televisi kita untuk ngobrol sama orang-orang yang sukses. sukses. Yang anaknya sukses, yang usahanya sukses ditanya. Bapak ini kok bisa seperti ini? Apa resepnya? Apa rahasianya? bisa menjadi orang terkaya nomor dua, nomor tiga, anak-anak yang sukses semua memimpin perusahaan-perusahaan, kok bisa bapak seperti ini? Subhanallah. Untuk kesuksesan dunia banyak orang bertanya apa resepnya. Padahal dia tahu beberapa tahun kemudian orang ini akan hilang tenggelam di telan bumi. Mana Steve Jobs? Ada yang kenal sama Steve Jobs? Yang sampai hari ini mungkin HP-nya dipakai sama kita. Kemana dia? Jadi ya bangkai. Kenapa kita ingin tahu sebab kesuksesan dia? Dibikin filmnya katanya. Tentang perjalanan kesuksesan dia. Apa engkau tidak bikin perjalanan bagaimana dia mati akhirnya? Kita memang menghitung sesuatu itu dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bagaimana obrolan orang-orang sukses di dalam surga. Ketika mereka duduk bersama, mereka saling ngobrol. Engkau kok bisa masuk surga? Kok bisa kau sampai sini? Apa yang kau lakukan? Allah berfirman wa akbala ba'duhum ala ba'd yatasaalun. Ibnu Katsir menjelaskan bagaimana penghuni surga ini duduk berhadap-hadapan saling bercerita tentang perjuangan dan perjalanan hidup mereka sampai mereka ke surga. Kalian kok bisa sampai sini? Apa jawaban mereka? Qalu inna kunna fi ahlina mushfiqin. Kita dulu di keluarga kita termasuk orang-orang yang takut sama Allah. Kita khawatir kita cemas ketika itu. Ketika hidup bersama keluarganya, bersama istri dan anaknya. Dia takut, bukan takut anak yang tidak bisa makan. Karena rizki sudah selesai dicatat. Bukan takut gimana anaknya nanti kawin dengan siapa. Apa kerjaan anaknya? La musfiqin. Karena takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia ini hanya tempat lewat belaka. Jembatan masih ada perjalanan panjang yang akan kita lewati. Apa kata mereka? Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Kemudian karena rasa takut kita, rasa cemas kita, Allah akhirnya menyelamatkan kita. Memberikan surganya kepada kita. Memperbolehkan kita untuk masuk ke dalam Firdaus kepada surga Allah yang indah wa waqana adzabas samum dan dia menyelamatkan kita dari azab yang pedih inna kunna min qabl nad'uh kita selama hidup di dunia senantiasa berdoa memohon kepada Allah, beribadah kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, takut hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Innahu huwal barrur rahim. Allah itu maha baik. Allah itu maha pengasih. Sehingga Allah berikan kesempatan kepada kita. Ma'asyiral muslimin. Tidak sedikit di antara kita yang tak tatkala berdoa, yang tak tatkala menyusun masa depan mereka, yang dicari hanya dunia. Bagaimana suamiku jadi sukses, bagaimana anak-anakku jadi ini, dan terus terang, kebahagiaan anak termasuk bagian dari kebahagiaan orang tua. Orang tua itu siap mengorbankan apa saja demi anaknya. Ketika hidup di dunia. Tapi bagaimana kelak di akhirat? Allah bercerita tentang hari kiamat. Tentang ini orang yang sedang berkeluarga, yang punya anak, punya istri, yang sekarang sibuk bekerja dari pagi sampai sore. Dia kirim uang terus, anaknya sekolah di Jogja. Dia ingin anaknya jadi insinyur, jadi teknik, jadi apa. Kirim duit terus dia dengan harapan anaknya nanti gembira. Karena kehancuran anaknya termasuk kehancuran diri orang tua. Ketika orang tua ditelepon, Pak, anak bapak di penjara. Anak bapak di tahanan. Anak bapak di rumah sakit. Bagaimana perasaan orang tua mendengar hal itu? Hancur hatinya. Ketika terjadi kiamat. Allah berfirman, "Fa'idza ja'atis Ketika datang tuh kiamat, apa yang terjadi? Allah katakan, "Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih li likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Pada hari itu orang akan lari dari saudaranya. Padahal di dunia kalau ada masalah, dia mendekati saudaranya. Dia curhat sama saudaranya. Pada hari itu, melarikan diri. Bukan cuma saudaranya. Yang lebih parah dari itu, dia akan melarikan diri dari bapak dan ibunya. Bagaimana dengan anak dan istrinya? Semuanya ditinggal. Istri yang setiap kita pulang kerja, kita datang, dibukain pintu. Nanti kita akan meninggalkan istri kita. Anak-anak kita yang ketika sakit kita gendong, kita bawa ke rumah sakit. Nanti pada hari kiamat kita akan lepas dan tinggalkan mereka semua. Kenapa? Likulli minhum yawma idin sya'nu yughni. Semuanya akan sibuk mikirin diri sendiri. Nggak ada lagi mikirin orang lain. Sampai bapak ibunya dia tidak pikir. Di sini kita memikirkan. Tapi nanti kita lupa. Dan seharusnya bagaimana supaya nanti semuanya walaupun kita tinggalkan sudah bisa jalan sendiri-sendiri. Karena semuanya sudah mempersiapkan diri sebelum kematian tiba. Para jamaah tatkala di dunia Kalau ada anak yang masuk penjara Bapak itu malu maka dia akan mengeluarkan hartanya untuk menebus itu anak. Subhanallah. Saya kemarin di Jakarta ke rumah seorang mantan pejabat yang terkenal. Yang kekayaannya jangan ditanya, dia sudah meninggal. Dia punya anak beberapa, satu laki anaknya. Diceritakan anak yang laki itu sudah habis mungkin puluhan miliar karena narkoba. Tapi sang bapak berusaha menutupin, ditangkap, dibayar, dikeluarin, ditangkap, dibayar, dikeluarin. Dia nggak mau anaknya di penjara. Tahu anaknya salah, tapi nggak tahan hati orang tua melihat anaknya harus tersiksa di sana. Karena anak itu adalah belahan jiwa orang tua. Itu di dunia. Anak berusaha, nggak berhasil, kasih modal lagi sama orang tua. Nggak berhasil, kasih modal lagi. Tapi nanti pada hari kiamat, berbeda urusan. Allah bercerita di surat Al-Ma'arij. Yubassarunahum. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi izin bibani. Wa wa akhihi. وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه Pada hari kiamat itu tatkala manusia-manusia digiring menuju neraka jahanam seorang bapak seorang ibu ingin pada hari itu kalau bisa anaknya dijadikan tebusan kalau di dunia dia ingin nebus anaknya, di akhirat anaknya diminta, kalau diminta, bapak mau selamat dari neraka, tapi anaknya masuk neraka. Seorang ayah akan mengatakan, nggak apa-apa, masukkan anakku ke neraka. Yang penting aku selamat. Nanti akan seperti itu jemaah. Bukan cuma anak, ketika ditanyakan, engkau siap memasukkan istrimu ke neraka demi kau selamat, nggak apa-apa istriku masuk neraka. Yang penting aku selamat. Dan dikatakan saudaranya, Engkau bisa selamat asalkan anak, istri, dan saudaramu jadi tebusan masuk neraka semua. Orang-orang akan mengatakan, nggak apa-apa, masukkan mereka semua ke neraka. Nggak ada mikirin anak. Nggak ada mikirin istri. Azab yang di depan mata mereka, mereka tahu. Mereka akan susah keluar dari sana. Bahkan bila dia mati dalam kondisi kafir, sama sekali tidak ada kemungkinan keluar. Baik, kemudian dikatakan kepada dia, engkau bisa selamat kalau kobilahmu. Kalau sukumu semua masuk neraka, kau sendiri yang selamat. Mau engkau? Dia mengatakan, nggak apa-apa. Lalu Allah mengatakan, andai kata semua yang di muka bumi ini dijadikan tebusan. Anak-anak cucunya, bapak, kakek semuanya. Asalkan dia selamat, dia akan melakukan itu jamaah. Nanti pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita dibangkitkan dari kubur kita menuju ke padang mahsyar dalam kondisi telanjang, tidak berpakaian. Mungkin selama hidup engkau bisa beli 10, 20, 30 pakaian, bahkan ribuan pakaian. Tapi kau angkat dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Dalam kondisi nggak pakai alas kaki dalam kondisi belum disunat telanjang. Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kondisi itu, "Ar-rijalu wan nisa?" Ya Rasulullah, lelaki apa wanita itu kumpul telanjang mereka. Enggak ada pikiran mau noleh jemaah untuk melihat. Nah, antum kayaknya ada mau pengumuman. Enggak, Nanti ada Baik, Anda lanjut. Ya. Nggak ada lagi memikir melihat yang telanjang-telanjang. Al-amru a'zamu min dhalik. Terus apakah kita di padang pasar bisa saling kenal sama saudara kita? Yang ini dikuburkan 50 tahun yang lalu, mungkin seorang kakek nggak pernah ketemu sama cucunya. Kenal nggak kita di situ? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Amma fi thalathati mawatin fala. Di tiga tempat nggak akan kita kenal. Apa tiga tempat itu jamaah? Siapa yang mau jawab? Kita persiapkan. Nah, untuk udah dapat hadiah itu. Yang lain. Nah, fadl. Ketika Ketika di mizan, baik, ketika di timbangan. Yang kedua, ketika Masya Allah, karena dia sudah jawab satu, nak kasih hadiah nggak apa. Warakallahu fikum. Ketika di hisab, ketika pembagian rapot, orang akan mengatakan nafsi, nafsi. Sampai dia tahu dipegang dengan tangan apa kitabnya. Ketika di mizan, di timbangan, dia akan lupa dengan semua keluarganya. Sampai dia tahu apakah berat kepada kebaikan atau keburukan. Dan yang ketiga, tatkala di sirat. Sampai mereka bisa melaluinya. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Tidak ada orang tua yang kepingin senang sendirian. Kepingin ketawa sendiri anaknya nangis. Orang tua kalau hari itu dapat rezeki satu triliun, tapi dia dengar anaknya tabrakan dan koma, dia lupa dengan uang satu triliun. Yang katakan anakku, aku ini kerja buat mereka. Setiap orang tua kalau ditanya kenapa bapak harus capek-capek, kan umur bapak tinggal beberapa tahun lagi, udah tua bapak. Iya lah Ustaz, saya kerja buat anak-anak Ustaz. Sampai keluar negeri, ada yang kerja di Saudi, ada yang kerja di Kuwait, yang kerja di Malaysia. Antum tanyakan kepada mereka, kepada orang tua, untuk apa bapak capek-capek? Kadang-kala yang kerja ibunya. Dia mengatakan, Ustaz, anak-anak lagi kuliah Ustaz. Anak kerja membiayai anak-anak. Anak-anak terus yang dipikirkan. Memang kita tidak akan sempurna kebahagiaannya. Kalau di surga, nggak ada anak kita. Kita nggak ketemu tuh sama anak kita. Seorang suami nggak ketemu sama istrinya. Oleh karena itu dari kemuliaan Allah, Allah akan menggabungkan, akan mengumpulkan kembali keluarga-keluarga yang beriman. Allah berfirman di surat At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin" alhaqna bihim dhurriyatahum wama alatnahum min amalihim min syai kullu mri'in bima kasaba dan orang-orang yang beriman diikuti dengan anak keturunan yang beriman pula kita biasanya di dunia ngelihat nih orang-orang yang sukses anaknya biasanya sukses bapaknya tentara anaknya semua jadi tentara Bapaknya dokter, semua anaknya jadi dokter. Bapaknya preman, anaknya semua jadi preman. Jadi preman lah jemaah. Ya, tapi ada anak-anak yang jalurnya berbeda sama orang tuanya, tapi secara umum akan melanjutkan orang tuanya. Maka Allah katakan, adapun orang-orang yang beriman dan diikuti dengan anak keturunan yang beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan hubungkan mereka bersama anak keturunan mereka. Walaupun mungkin secara amalan nggak sama. Secara amalan mungkin lebih banyak amalan orang tuanya. Tapi karena anak-anaknya beriman pula, nanti Allah akan berikan kepada mereka kesempatan untuk berjumpa dan bergabung. Di beberapa azhar disebutkan tentang seorang yang masuk surga Kemudian dia berada di derajat yang tinggi. Lalu dia bertanya, Ya Allah, mana keluargaku? Mana anak keturunanku? Dikatakan kepada dia, mereka amalannya nggak sama sama engkau. nggak setara dengan engkau, nggak sebanding untuk dimasukkan ke tempatmu. Apa kata mereka? Ya Allah, ya Rabbana, ini kuntu a'malu li walahum. Ya Allah, aku dulu beramal untukku dan untuk mereka, ya Allah. Dia ingin dikumpulkan bersama keluarganya. Dan Allah kumpulkan jamaah. Allah tidak akan kurangin dari amalan-amalan mereka. Dan bayangkan, malaikat-malaikat pemanggul arsy Allah itu mendoakan kita. Mendoakan orang-orang yang beriman agar mereka dikumpulkan bersama istri-istri dan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dengan Al-Quranul Karim dan agama yang benar agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا الله semoga salawatmu salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau Kita yakin bahwa istri-istri Rasul alaihi salatu wassalam di dunia mereka adalah istri-istri Nabi kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Tatkala terjadi fitnah di masa sahabat Nabi alaihi salatu wassalam antara istri Nabi dengan sebagian sahabat. Ammar bin Yasir berceramah. Dia mengatakan, "Wallahi inni la a'lamu annahu zaujatu nabiyikum fil jannah." Dia mengatakan demi Allah aku tahu dia adalah istri Nabi kalian kelak di surga. Tapi Allah menguji kalian dengan dia. Subhanallah. Kita umat Islam meyakini bahwa semua istri Nabi adalah ibunda kita. Sebuah keyakinan yang tidak tergoyahkan bagi seorang muslim karena Allah berfirman wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita beriman, tapi dia bukan ibu bagi orang-orang kafir. Berapa istri Nabi? Antum. Berapa? Sebelas. Antum sebutkan tujuh. Hadiah Ustaz. Iya, anak kasih hadiah, tenang. Kalau nggak bisa antum kasih anak hadiah. Nah, fadal. Yang pertama, jangan Aisyah yang pertama. Siapa yang pertama? Khadijah, nah. Aisyah Terus Ummu Kalthum. Masya Allah. Baca di kitab mana itu? Nah, Sofia binti Huyai bin Akhtab. Ah, bismillah, bismillah. Tarik nafas nanti. Masya Allah. Oke, anak kasih hadiah. Fadal. Barakallahu fikum. Kita mau bicara bersama keluarga masuk surga. Dan kita tahu semua keluarga Nabi itu istri-istrinya akan bersama Nabi alaihi salatu wasallam di surga. Baik antum. Sebutkan. Istri-istri Nabi Muhammad SAW. Khadijah, Aisyah, Sofia, Zainab, Ummu Kalthum lagi. Allahu Akbar. Kayaknya kitabnya beda yang kita baca ini jemaah. Maryam, Maria Al-Qibtiyah itu budak Rasul SAW, bukan istrinya. Baik, fadal. Kemudian Hind. Hindun. Ada putrinya Hindun. Nah, Ummu Habibah. Nah, itu putrinya putrinya Abu Sufyan, ibunya Hind binti Utbah. Baik, terus Masya Allah. Fadol. Baik, yang nyebutkan lengkap 11 nggak salah. Insya Allah. Antum angkat tangan dulu. Nah, fadol. Khadijah. Aisyah. Sauda. Sudah. Aisyah udah. Hafsah. Ummu Habibah. Ummu Salamah. Zainab. Zainab lagi, Zainab dua. Double Zainab. Nah, Maimuna, Juwairiyah. Siapa satu lagi? Sofia belum disebutin. Masya Allah, barakallahu fikum. Kirim ke belakang sana. Kayaknya udah cukup jam. <laughs> Para jamaah rahimakumullah. Kembali kita berselawat untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. إن الله وملائكته يصلون على النبي Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum bisa bayangkan kedudukan Nabi kita alaihi salatu wasallam di sisi Allah tidak disebut namanya la ilaha illallah kecuali Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendampingi hal itu. Dan ternyata Allah karena cintanya kepada ini hamba dia senantiasa bersolawat untuk Nabi alaihi salatu Dan malaikat-malaikat Allah pun karena cinta mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka pun turut bersolawat untuk Nabi alaihi salatu kita yang mengaku orang beriman. Kita yang mengklaim diri kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Pengikut-pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali kita bersolawat untuk beliau? Coba kita hitung jemaah. Buktikan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah memanggil kita mengatakan ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan bersalawatlah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah lidah antum kering dari mengucapkan salawat untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk anak keturunan beliau. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وازواجه وذرياته كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد hari ini tanggal tanggal berapa? Tanggal 18 ya. Insyaallah. Jangan salah tanggal 18 Zulqa'dah 1437 Hijriah. Baik. Ah, ana mau tanya sama antum. Berapa tahun yang lalu Rasul sallallahu alaihi meninggal dunia? Berapa tahun yang lalu? Kira-kira lah antum. Hadiah, dapat hadiah. 1400 Tahun Hadi. berapa beliau meninggal? Tahun berapa beliau meninggal? Sallallahu alaihi wasallam. Masa antum jangan rame-rame jemaah. Satu yang ditanya. Hah? 40 Hijriah. Allahu Akbar, anak kasih hadiah. Oh, apa? Nah, fadlah. Cuma 40 Hijriah itu selesainya khilafah Ar-Rashidah. Meninggalnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu tahun 40. Bertahun berapa meninggalnya? Tahun 11 Hijriah. Maka sudah 1400 26 tahun yang lalu dan agama Allah ini telah sampai di Jogja ada di sini. Bermula dari kota Mekah di sebuah lembah yang kering kerontang yang tidak ada pertanian di tempat itu. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menginformasikan kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan la yablughunna hadzal amr ma balagha al wan nahar. Agama ini akan sampai di mana ada malam dan siang. Dan dengan izin Allah, Islam sudah lama ada di Jogja. Tapi tidak ada jaminan Islam di Jogja akan terus ada. Tidak ada. Tidak ada jaminan Islam di Nusantara akan tetap ada nggak ada jaminan dari Rasul SAW apalagi dari Allah Jalla memang Islam itu akan tetap ada di muka bumi ini sampai kiamat. Untuk Jogja nggak ada jaminan. Antum tahu yang namanya Spanyol? Apa yang kita kenal dari Spanyol sekarang? Real Madrid, Barcelona, apa lapangan yang paling besar di situ? apa lapangan bola terbesar yang ada di situ. Santiago Bar Padahal di situ ada Ibnu Hazm dahulu. Di situ ada Imam Qurtubi di sana. Di situ ada Abu Hayyan. Di situ ulama-ulama Islam yang kitabnya sampai hari ini dibaca di Jogja. Tapi tempat mereka sudah menjadi tempat negeri orang-orang kafir. Kita tidak akan temukan kuburannya Ibnu Hazm di sana. Sekolah tempat Ibnu Hazm mengajar, mencetak ulama nggak ada. Karena memang Allah tidak menjamin Islam akan tetap ada di tempat itu dan tidak pula di Jogja. Itu tanggung jawab kita bersama untuk menjaga agama Allah ini. Kalau kita tidak memakmurkan rumah Allah, siapa yang akan memakmurkan rumah Allah? Apa kita akan tunggu orang-orang yang mereka benci dengan Islam untuk memakmurkan rumah Allah? Ya. antum lihat Islam di timur Timur, tinggal berapa persen sekarang? Ada beberapa puluh belasan masjid, sekarang tinggal beberapa yang bisa dihitung dengan jari. Sebagian sekolah-sekolah Islam sudah menjadi pertukuan, sebagian sudah menjadi kandang-kandang. Ada. Bukan itu yang akan kita kaji jemaah. Kita berpikir bagaimana kita bersama-sama keluarga masuk surga. Biasanya orang yang sukses dia dimunculkan di televisi. Ada acara-acara khusus di televisi kita untuk ngobrol sama orang-orang yang sukses. sukses yang anaknya sukses, yang usahanya sukses ditanya, "Bapak ini kok bisa seperti ini? Apa resepnya? Apa rahasianya?" Bisa menjadi orang terkaya nomor dua, nomor tiga, anak anaknya sukses semua memimpin perusahaan-perusahaan. Kok bisa Bapak seperti ini? Subhanallah. Untuk kesuksesan dunia banyak orang bertanya apa resepnya. Padahal dia tahu beberapa tahun kemudian orang ini akan hilang, tenggelam di telan bumi. Mana Steve Jobs? Ada yang kenal sama Steve Jobs? Yang sampai hari ini mungkin HP-nya dipakai sama kita. Kemana dia? Jadi bangkai. Kenapa kita ingin tahu sebab kesuksesan dia? Dibikin filmnya katanya. Tentang perjalanan kesuksesan dia. Apa engkau tidak bikin perjalanan bagaimana dia mati akhirnya? Kita memang menghitung sesuatu itu dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bagaimana obrolan orang-orang sukses di dalam surga. Ketika mereka duduk bersama, mereka saling ngobrol. Engkau kok bisa masuk surga? Kok bisa kau sampai sini? Apa yang kau lakukan? Allah berfirman wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun. Ibnu Katsir menjelaskan bagaimana penghuni surga ini duduk berhadap-hadapan saling bercerita tentang perjuangan dan perjalanan hidup mereka sampai mereka ke surga. Kalian kok bisa sampai sini? Apa jawaban mereka? Qalu inna kunna fi ahlina musyfiqin. Kita dulu di keluarga kita termasuk orang-orang yang takut sama Allah. Kita khawatir. Kita cemas ketika itu. Ketika hidup bersama keluarganya, bersama istri dan anaknya. Dia takut, bukan takut anak yang tidak bisa makan. Karena rizki sudah selesai dicatat. Bukan takut gimana anaknya nanti kawin dengan siapa. Apa kerjaan anaknya? La musfiqin. Karena takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia ini hanya tempat lewat belaka. Jembatan. Masih ada perjalanan panjang yang akan kita lewati. Apa kata mereka? Famanallahu alaina. Wa waqana azab samum. Kemudian karena rasa takut kita, rasa cemas kita, Allah akhirnya menyelamatkan kita. Memberikan surganya kepada kita. Memperbolehkan kita untuk masuk ke dalam firdaus. Kepada surga Allah yang indah. Wa waqana azab samum. Dan dia menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Inna kunna min qabl. Nad'uh. Kita selama hidup di dunia senantiasa berdoa memohon kepada Allah, beribadah kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, takut hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Innahu huwal barrur rahim. Allah itu maha baik. Allah itu maha pengasih. Sehingga Allah berikan kesempatan kepada kita. Ma'asyiral muslimin tidak sedikit di antara kita yang tak tatkala berdoa, yang tak tatkala menyusun masa depan mereka, yang dicari hanya dunia. Bagaimana suamiku jadi sukses, bagaimana anak-anakku jadi ini, dan terus terang, kebahagiaan anak termasuk bagian dari kebahagiaan orang tua. Orang tua itu siap mengorbankan apa saja demi anaknya. Ketika hidup di dunia. Tapi bagaimana kelak di akhirat? Allah bercerita tentang hari kiamat. Tentang ini orang yang sedang berkeluarga, yang punya anak, punya istri, yang sekarang sibuk bekerja dari pagi sampai sore. Dia kirim uang terus, anaknya sekolah di Jogja. Dia ingin anaknya jadi insinyur, jadi teknik, jadi apa. Kirim duit terus dia dengan harapan anaknya nanti gembira. Karena kehancuran anaknya termasuk kehancuran diri orang tua. Ketika orang tua ditelepon, Pak, anak bapak di penjara. Anak bapak di tahanan. Anak bapak di rumah sakit. Bagaimana perasaan orang tua mendengar hal itu? Hancur hatinya. Ketika terjadi kiamat. Allah berfirman, "Fa'idza ja'atis sakhah" Ketika datang tuh kiamat, apa yang terjadi? Allah katakan, "Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Pada hari itu orang akan lari dari saudaranya. Padahal di dunia kalau ada masalah, dia mendekati saudaranya. Dia curhat sama saudaranya. Pada hari itu, melarikan diri. Bukan cuma saudaranya. Yang lebih parah dari itu, dia akan melarikan diri dari bapak dan ibunya. Bagaimana dengan anak dan istrinya? Semuanya ditinggal. Istri yang setiap kita pulang kerja, kita datang, dibukain pintu. Nanti kita akan meninggalkan istri kita. Anak-anak kita yang ketika sakit kita gendong, kita bawa ke rumah sakit. Nanti pada hari kiamat kita akan lepas dan tinggalkan mereka semua. Kenapa? Likulli minhum yoma idin sya'nu yughni. Semuanya akan sibuk mikirin diri sendiri. Nggak ada lagi mikirin orang lain. Sampai bapak ibunya dia tidak pikir. Di sini kita memikirkan. Tapi nanti kita lupa. Dan seharusnya bagaimana supaya nanti semuanya walaupun kita tinggalkan sudah bisa jalan sendiri-sendiri. Karena semuanya sudah mempersiapkan diri sebelum kematian tiba. Para jamaah tatkala di dunia kalau ada anak yang masuk penjara bapak itu malu maka dia akan mengeluarkan hartanya untuk menebus itu anak. Subhanallah. Saya kemarin di Jakarta ke rumah seorang mantan pejabat yang terkenal. Yang kekayaannya jangan ditanya, dia sudah meninggal. Dia punya anak beberapa, satu laki anaknya. Diceritakan anak yang laki itu sudah habis mungkin puluhan miliar karena narkoba. Tapi sang bapak berusaha menutupin, ditangkap, dibayar, dikeluarin, ditangkap, dibayar, dikeluarin. Dia nggak mau anaknya di penjara. Tahu anaknya salah, tapi nggak tahan hati orang tua melihat anaknya harus tersiksa di sana. Karena anak itu adalah belahan jiwa orang tua. Itu di dunia. Anak berusaha, nggak berhasil, kasih modal lagi sama orang tua. Nggak berhasil, kasih modal lagi. Tapi nanti pada hari kiamat, berbeda urusan. Allah bercerita di surat Al-Ma'arij, yubassarunahum Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani wa wa akhihi وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه pada hari kiamat itu tatkala manusia-manusia digiring menuju neraka jahanam seorang bapak seorang ibu ingin pada hari itu kalau bisa anaknya dijadikan tebusan kalau di dunia dia ingin nebus anaknya, di akhirat anaknya diminta, kalau diminta, bapak mau selamat dari neraka, tapi anaknya masuk neraka. Seorang ayah akan mengatakan, nggak apa-apa, masukkan anakku ke neraka. Yang penting aku selamat. Nanti akan seperti itu jemaah. Bukan cuma anak, ketika ditanyakan, engkau siap memasukkan istrimu ke neraka demi kau selamat. Nggak apa-apa istriku masuk neraka. Yang penting aku selamat. Dan dikatakan saudaranya, Engkau bisa selamat asalkan anak, istri, dan saudaramu jadi tebusan masuk neraka semua. Orang-orang akan mengatakan, nggak apa-apa, masukkan mereka semua ke neraka. Nggak ada mikirin anak. nggak ada mikirin istri. Azab yang di depan mata mereka, mereka tahu. Mereka akan susah keluar dari sana. Bahkan bila dia mati dalam kondisi kafir, sama sekali tidak ada kemungkinan keluar. Baik, kemudian dikatakan kepada dia, engkau bisa selamat kalau kobilahmu. Kalau sukumu semua masuk neraka, kau sendiri yang selamat. Mau engkau? Dia mengatakan, enggak apa-apa. Lalu Allah mengatakan, andai kata semua yang di muka bumi ini dijadikan tebusan. Anak-anak cucunya, bapak, kakek semuanya. Asalkan dia selamat, dia akan melakukan itu jamaah. Nanti pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita dibangkitkan dari kubur kita menuju ke padang mahsyar dalam kondisi telanjang, tidak berpakaian. Mungkin selama hidup engkau bisa beli 10, 20, 30 pakaian, bahkan ribuan pakaian. Tapi kau angkat dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Dalam kondisi nggak pakai alas kaki dalam kondisi belum disunat telanjang. Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kondisi itu, "Ar-rijalu wan nisa?" Ya Rasulullah, lelaki apa wanita itu kumpul telanjang mereka. Enggak ada pikiran mau noleh jemaah untuk melihat. Nah, antum kayaknya ada mau pengumuman. Enggak, Nanti ada Baik, Anda lanjut. Ya. Nggak ada lagi memikir melihat yang telanjang-telanjang. Al-amru a'zamu min dhalik. Terus apakah kita di padang pasar bisa saling kenal sama saudara kita? Yang ini dikuburkan 50 tahun yang lalu, mungkin seorang kakek nggak pernah ketemu sama cucunya. Kenal nggak kita di situ? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Amma fi thalathati mawatin fala. Di tiga tempat nggak akan kita kenal. Apa tiga tempat itu jamaah? Siapa yang mau jawab? Kita persiapkan. Nah, antum udah dapat hadiah antum. Yang lain. Nah, fadl. Ketika Ketika di mizan, baik, ketika di timbangan. Yang kedua, ketika Masya Allah, karena dia sudah jawab satu, nak kasih hadiah. Ya, Warahmatullahi fikum. Ketika di hisab, ketika pembagian rapot, orang akan mengatakan nafsi, nafsi. Sampai dia tahu dipegang dengan tangan apa kitabnya. ketika di mizan ditimbang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya Dengan petunjuk Dengan Al-Quranul Karim Dan agama yang benar Agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama Walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu Allahumma صل وسلم وزد وبارك وانعم على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا الله semoga salawatmu Salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau. Untuk istri-istri beliau. Kita yakin bahwa istri-istri Rasul alaihi salatu wassalam di dunia mereka adalah istri-istri Nabi kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Tatkala terjadi fitnah di masa sahabat Nabi alaihi salatu wassalam antara istri Nabi dengan sebagian sahabat Ammar bin Yasir berceramah. Dia mengatakan, Wallahi inni la annahu zawjatu nabiikum fil jannah. Dia mengatakan demi Allah aku tahu dia adalah istri nabi kalian kelak di surga. Tapi Allah menguji kalian dengan dia. Subhanallah. Kita umat Islam meyakini bahwa semua istri nabi adalah ibunda kita. Sebuah keyakinan yang tidak tergoyahkan bagi seorang muslim karena Allah berfirman wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita beriman, tapi dia bukan ibu bagi orang-orang kafir. Berapa istri Nabi? Antum. Berapa? Sebelas. Antum sebutkan tujuh. Hadiah Ustaz. Iya, anak kasih hadiah, tenang. Kalau nggak bisa antum kasih anak hadiah. Nah, Fabel, Yang pertama, jangan Aisyah yang pertama. Siapa yang pertama? Khadijah, nah. Aisyah. Terus Ummu Kalthum. Masya Allah. Baca di kitab mana itu? نعم صفية بنت يحيى بن أخطب Ah, bismillah, bismillah. Tarik nafas nanti. Lain. Masya Allah. Oke, okay, anak kasih hadiah. Fadal.